Nanti kemudian kita lanjutkan pengajiannya. Ya. Nah, ini kan hasil kerja anak-anak muda teman-teman saya. Uh, saya ingin memberikan penghargaan kepada beliau-beliau atas jerih payahnya Karena dakwah itu harus bareng-bareng. Dakwah kalau nggak bareng-bareng nanti tidak bisa jalan dengan baik, tidak bisa jalan dengan bagus. Makanya tadi saya naik turun, naik turun, naik turun tuh ya, masih benahin semuanya. Ini kamar saya di atas tuh saya jadikan e, ruang kerja untuk streaming videonya. Yang di atas sana. Tadinya kan di kantor depan, saya pindah di di atas biar semuanya lebih bagus, lebih lebih baik. Dan untuk ibu-ibu mohon maaf toiletnya lagi saya bongkar. Insyaallah nanti Jumat depan sudah selesai dua-duanya. Saya pengen jenengan punya toilet yang enak, yang nyaman kalau masuk betah tapi jangan lama-lama. Ya, <laughs> kalau masuk betah tapi jangan lama, jangan lama-lama. Pengennya seperti seperti itu insyaallah. Uh, untuk ini ya murid, ya adik, ya temen, ya apalah ini Mas Seto nih yang kopiahnya baru. Eh, ya, tapi mohon maaf belum mandi dari tadi pagi kecuali mau Jumatan ya. Sore belum sempat mandi, mau mandi saya larang. Pokoknya nggak boleh mandi dulu. Harus ngerampungkan apa namanya? Eh, biar streamingnya bagus. Nah, nggak mandinya saja gantengnya seperti ini. Kira-kira kalau mandi nanti seperti apa? Ya ini kalau calon mertuanya lihat atau dengar gitu ya, biar segera dinikahkan dengan putrinya. Nah, kalau saya pengen beliau ini segera menikah, cuman kok kelihatannya calon mertuanya masih abot melepaskan putrinya ini. Nah, semoga dengan siaran ini resmi saya melamarkan putrinya untuk Mas Seto nih. Ya, saya nggak pernah melamarkan untuk orang, tapi dengan ini live streaming video, saya melamarkan Mas Seto untuk untuk anaknya calon mertuanya. Entah siapa ya nggak nggak ngerti saya. Ya, saya juga nggak ngerti sih ya. Siapa segera semoga segera nikah, segera punya anak keturunan yang pintar-pintar seperti ini. Amin. Allahumma amin. Monggo Mas Seto. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Alhamdulillah kami dari tim Aswaja IT Developer bersyukur karena hari ini kita membuat salah satu karya kita untuk majelis di Aroldoh ini yaitu dengan memberikan layanan atau akses dari video streaming menggunakan fasilitas YouTube. Jadi uh, buat teman-teman terutama mas-mas dan mbak-mbak mungkin sudah tidak asing lagi dengan YouTube atau mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu kita sering-sering di TV-TV itu banyak mengambil video yang ada tulisannya courtesy from YouTube itu kan artinya ngambil video dari YouTube itu kan sudah sangat dikenal di kalangan masyarakat dan alhamdulillah untuk mendapatkan akses live streaming atau siaran langsung di YouTube ini tidak mudah dan alhamdulillah e, karena istiqomah dari guru kita dari Habib Novel untuk selalu mengupload atau mengirimkan data pengajian yang setiap kita rekam itu ke YouTube agar bisa dinikmati lagi oleh jamaah atau umat dimanapun berada, baik dari Indonesia ataupun dari luar negeri. Dan uh, seminggu kemarin kita alhamdulillah di approve dari pihak YouTube untuk kita diterima untuk diberikan akses siaran langsung melalui siaran YouTube dari Araudoh. Nah, mungkin buat teman-teman yang mendengarkan dari radio ataupun streaming radio ataupun streaming video sekarang, mungkin akan beda tampilannya yang mengakses melalui video streaming. Itu kita ada di dua alamat. Yang pertama di YouTube y o u t u b e .ar strip dot info atau di video www.arraudoh.info Jadi bisa diakses di dua halaman yaitu di youtube.ar strip raudoh.info ataupun di video.ar strip raudoh.info dan alhamdulillah di YouTube ini kita banyak banyak sekali kelebihannya dibanding dengan menggunakan istilahnya server sebelumnya atau layanan TV streaming sebelumnya. Salah satunya kita dari pihak IT Majelis Araudo itu kita mengupload dengan kualitas video tertinggi dengan sekitar 480p atau sekitar kecepatannya 1 Mbps tapi dengan menggunakan YouTube ini meskipun kecepatan dari akses dari teman-teman itu nggak sampai 1 Mbps itu dari YouTube bisa menyesuaikan jadi meskipun koneksinya rendah, itu tetap bisa lancar tapi mungkin pecah-pecah. Tapi dari sini kita udah upload dengan kualitas tertinggi. Jadi kalau uh, di teman-teman itu kualitasnya udah tinggi kecepatan internetnya, otomatis kualitas gambar yang ada di video streaming sekarang pasti bagus. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan ini Angga berkat doa dari jamaah juga agar majelis Arobo ini senantiasa menaungi enggak cuma di Solo saja, kalau bisa di seluruh alam semesta, baik di dunia nyata ataupun dunia maya, dan tentunya di dunia goib. Begitu ya Habib. Begitu saja uh, penjelasan dari saya dan mohon doa restunya. Semoga kami dari Aswajaiti Developer ini bisa mem bisa menghasilkan manfaat buat majelis-majelis ataupun buat uh, umat Islam ini secara umumnya agar uh, ilmu yang kita punya di sini kita lebih bermanfaat bagi uh, perjuangan dakwah para guru-guru kita. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Seto. Pengen ngepek mantu enggak Pak? Pengen. Wah bahaya ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah itu tadi salah satu anak muda Ahlus Sunnah wal Jamaah teman-teman kita ini alus nawal jamaah orangnya pinter-pinter, cerdas-cerdas, semangat-semangat. Tinggal ada yang mau ngerangkul atau tidak ya. Ada yang mau ngerangkul, kemudian bareng-bareng kerja atau tidak. Masyarakat di sekitar sana dijawab, kami ini warga Demak di desa-desa tanggal 1 sampai tanggal 12 itu setiap masjid, setiap musola baca maulid, baca solawat bergantian Nanti sore giliran anak-anak TPA Nanti maghrib giliran siapa Isya giliran siapa Itu hampir 24 jam masjid tidak tidur Masjidnya nyala Terus selama 12 hari Untuk nyambut tanggal 12 Rabiul Awal Hari kelahiran kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Nah Alhamdulillah Sebetulnya dulu wali-wali udah ngajarkan budaya nyambut kelahiran Nabi Budayanya namanya sekaten atau aslinya adalah syahadatain la ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW sarana untuk masukkan orang-orang yang belum mengenal Allah menjadi mengenal Allah yang belum dapat hidayah menjadi dapat hidayah acaranya namanya sekaten nah sekaten itu kalau kita lihat sebetulnya islami cuman sekarang isi isinya isinya sekaten sekarang ini ya macam-macam Kadang ada panggung dangdut dan lain sebagainya. Lah itu yang enggak benar. Naudzubillah min min zalik. Makanya menyambut datangnya bulan Maulid 12 Rabiul Awal nanti dan seterusnya di Solo ini macam-macam. Kalau teman-teman dari Jamuri biasanya 30 hari itu ibu-ibu baca solawat, berzanji keliling ya. Nah, kemudian kalau Jamuro biasanya 12 belas hari baca baca solawat. Kalau Ar-Raudhah nanti mau ngambil Jumat terakhir bulan Maulid. Di situ kita akan buat Maulid yang pol-polan lah. Saya pengen yang datang itu 40 50 ribu orang. Amin. Ya pengen yang datang 40 50 ribu orang. Lah terus siapa orangnya? Yang jenengan sama saya. Kita-kita ini yang ngajak-ngajak woro. Woro, yuk nanti Jumat terakhir bulan Maulid kumpul di markas besar Ar-Raudhah Jalan Dewutan khusus kita niatkan untuk maulid untuk solawat makanya saya titip pesan kepada teman-teman saya yang berangkat umroh kalau udah dibuka umroh masuk bulan maulid umroh saya titip pesan sampaikan salam saya kepada kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam saya pengen kanjeng Nabi rawuh di Jumat terakhir bulan maulid ya rawuh di Jalan Dewutan nomor 102 12 sampaikan ke Rasulullah SAW ya Rasulullah cucuk jenengan di Semanggi Jalan Dewutan nomor 112 pengen jenengan rawuh di pengajiannya Jumat terakhir khususnya untuk baca Maulid Simtud Buror sebagian dari Maulid Simtud Buror kalau ada yang dengar omongan saya ini protes nanya mosok Nabi rawuh Nabi datang berkunjung ke majelis ini dalilnya mana dan lain sebagainya jawaban saya belajar rosik Ya belajar si sinawa si ojo asalmu muni. Nanti kalau udah belajar semua dipelajari nanti akan ngerti sendiri jawabannya. Kalau ternyata tidak cocok terhadap jawaban-jawaban yang ada dari berbagai ucapan para ulama, monggo kerso, silahkan jenengan pegang apa yang jenengan ya yakini, tapi jangan salahkan apa yang kami yakini. Karena apa yang kami yakini diyakini oleh mayoritas umat Islam di seluruh dunia. Begitu insya Allah nawa itu saya untuk bulan Maulid. Khusus nanti bulan Maulid setiap Jumat saya mau bagi-bagi hadiah. Hadiahnya apa? Rahasia. Loh, belum ada kok ya. Nanti bulan Maulid setiap Jumat saya mau bagi-bagi hadiah. Minimal hadiah yang mau saya bagikan 50 item setiap Jumat. Banyak atau dikit? Banyak kan? Insya Allah ada 50 item setiap Jumat. Dan insya Allah tiap Jumat ada sepeda ontel yang saya bagikan. Setuju? Mau? Wah kebak tuh pengajiannya nanti. ya tiap Jumat ada minimal satu sepeda ontel. Untuk apa? Untuk ini. Farah bin Nabi SAW. Senang dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW niat kita itu pengen sodakoh nyenengkan kanjeng Nabi Muhammad SAW loh jenengan mau sodakoh nyenengkan kanjeng Nabi caranya bagaimana kanjeng Nabi itu paling senang kalau umatnya senang jadi cara nyenengkan kanjeng Nabi ya senengkan umatnya Rasulullah SAW dengan sodakoh ngasih hadiah kepada umatnya Rasulullah umatnya Rasulullah SAW senang maka Rasul pun juga senang ya itu kan mudah caranya tidak su susah tidak Tiga angel. Pokoknya tiap Jumat kita akan bagi 50 ha, hadiah insya Allah dan hadiah yang insya Allah pasti ada adalah sepeda ondel, Ukurannya besar atau kecil rahasia. Ya besar atau kecil rahasia. Khusus nanti yang Jumat terakhir, yang khusus yang nanti Jumat terakhir, saya akan berikan hadiah satu motor bekas. Ya, satu motor bekas. Ya kalau nanti dapat rezeki yang lebih, motornya ba baru. Nah, waktunya pengennya yang baru. Tapi kalau sekarang kira-kira mampunya bekas, ya bekas dulu. Dulu siapa tahu ada yang dengar begini, kemudian bet. nanti untuk Jumat terakhir saya yang nyumbang motor baru buat jamaah Raudhah. Siapa tak tahu, tapi buat Habibnya saja ya alhamdulillah. Toh nanti ya, tak bungkel lagi gitu loh ya. Nanti ditumpukan lagi. Ya pokoknya kita mau senang, senang. Bulan Maulid yang senang-senang. Jangan sedih, sedih. Ada orang bilang, tuh Nabi kan lahir hari Senin. Nabi meninggal hari Senin. Loh kenapa kamu kok tidak memperingati meninggalnya Nabi? Kenapa yang kamu peringati kok lahirnya Nabi? Loh Nabi yang ngajari kok suruh peringati lahirnya Nabi tidak disuruh peringati meninggalnya Nabi Muhammad SAW dan senang itu diutamakan di atas kesalahan kesedihan. Orang kalau sedih-sedih disuruh ber, berlibur, disuruh dihibur biar senang. Tidak ada judulnya seduhkan muslimin muslimat. Kan nggak ada yang ada senangkan muslimin muslimat. Nah kita niatkan yang suami senangkan istri, yang istri senangkan sua, suami, yang anak senangkan orang tua, yang orang tua senangkan anaknya. Nyambut Nah kadang ini perasaannya buat bulan maulid hilang dari hati umat Islam. Makanya sekarang ini tinggal satu bulan saya udah woro-woro tentang bulan maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Ojo kalah cintanya kalian dengan kanjeng Nabi Muhammad SAW Dengan cintanya kita Dengan bangsa yang kita cintai ini Kita cinta dengan Indonesia Kita bangga dengan Indonesia Raya Makanya tiap datang bulan Agustus Agustus Bulan bulan Agustus rapat RT, rapat RW untuk menyambut datangnya 17 Agustus itu bagus. Hubbul watan minal iman dan kita suka yang seperti itu. Tapi jangan sampai kita kalah cintanya kepada bangsa yang kita cinta ini dibandingkan cintanya kita kepada kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya mulai sekarang Pak RT yang Muslim, Pak RW yang Muslim, Pak Lurah yang Muslim, Pak Camat yang Muslim, Wali Kota yang Muslim, Wakil Wali Kota yang Muslim, Bupati yang Muslim, Bu Bupati yang Muslim, gubernur yang muslim, presiden yang muslim, silakan rapat untuk menyambut Maulid Akbar bulan Rabiul Awal. Senangkan hati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setuju? Loh bangsa kita ini sudah ada 12 Rabiul Awal peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena pendiri-pendiri bangsa ini adalah orang otak kita. <laughs> Mungkin bu, kalau suaminya lupa hari jadi marah. Bagaimana kamu bisa melupakan hari jadi kita? Apakah kamu tidak cinta lagi kepada saya? Betul begitu Pak? Dulu, dulu, dulu. Dulu kan seperti itu. Hari jadi ini orang yang aku cinta, hari jadi dimuliakan luar biasa. Lah kalau hari pernikahannya dimuliakan, diingat-ingat, dicatat tanggalan, dilingkari. Lah hari lahirnya kanjeng Nabi Muhammad SAW, kita apakan? Masuk kita nggak muliakan. Masa kita nggak angkungkan yang tidak memuliakan, yang tidak mengagungkan. Ciri-ciri tanda-tanda tipis rasa cinta di hatinya. Ada yang ngomong, Allah Habib itu apa? Misal. Ya, Allah Habib itu apa? Cinta-cinta Nabi. Katanya memperingati maulid Nabi. Hari Senin kenapa tidak buat? Puasa. Hari Senin itu kan hari kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Eh, yang ngomong begitu ketahuilah kami ahlu sunnah wal jamaah mensunnahkan puasa hari se Senin. Dan kami kalau puasa hari Senin niatnya tidak seperti orang lain. Orang lain kalau puasa hari Senin, niatnya sekedar puasa sunnah hari Senin. Tapi kalau kami puasa hari Senin, niatnya seperti niatnya kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kami niat mengagungkan, memuliakan hari Senin tadi sebagai hari lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cukup jelas? Ini saya bengok-bengok untuk ngusir setan ngantuk nih loh. Ini hawanya kan senyap-senyap enak, buat tidur enak kegiatan ya. Sudah cukup jelas ya? Jelas. Makanya insya Allah mulai Jumat depan majlis Ar-Raudhah akan dimulai dengan nabuh rebana sambil menyanyikan lagu yang kalau tidak salah disusun oleh Habib Rizik bin Sihab. Kalau saya tidak salah. Ya, disusun oleh Habib Rizik bin Sihab lagu yang menjelaskan tentang kelahiran dan proses perjuangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti Mas Siswanto akan ngasih contohnya sedikit di akhir majelis, biar dicari di Google dulu. Biasanya cari syairnya nih, teksnya. Ini teksnya saya bagikan. Insya Allah kalau lagu itu dibaca terus, setiap rumah tangga akan ngerti minimal sejarah ringkas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi wasallam. Biar kita semua semakin cinta kepada Nabi Muhammad SAW, semakin sayang kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Malam hari ini saya pengen uh, e, ngasih tambahan ilmu dikit, tapi insya Allah barokah. Ya, insya Allah manfaat. Saya mau nanya nih, megang tongkat gini kelihatan aneh atau kelihatan lebih pantas? Pantas. Tidak apa-apa ya. Iya, yang panjang ada. Kalau yang panjang kan tongkat. Kalau ini tongkat koman, komando. Rasulullah SAW dulu punya tongkat seperti ini, tapi ujungnya ada senjatanya. Iya, tombak kecil. Ya punya tombak ke kecil. Istri Rasul juga nyimpan SAW. Uh, Rasulullah SAW nyimpen tombak ke kecil. Nah, tombak kecil disimpan oleh istri Rasul digunakan untuk berburu cicak. Ya, digunakan untuk berburu cicak. Karena memang kanjeng Nabi SAW memerintahkan untuk membunuh cicak. Karena cicak itu punya sejarah yang jelek terhadap Nabi Ibrahim alaihissalam. Tambahan ilmu sedikit. Satu hal nih. Penyakitnya penuntut ilmu dan penyakitnya ustad. Ini kalau saya disebut ustad, jenengan penuntut ilmu, kita akan bahas penyakit kita. Biar apa? Biar tidak punya penyakit sebut, Nanya Pak ya, Al-Quran itu ada berapa juz? 30 juz. Kemudian kalau hadis Nabi banyak atau sedikit? Banyak. Jumlahnya bisa dihitung atau nggak bisa dihitung? Nggak bisa dihitung. Yang paling sahih yang dikumpulkan itu sahih Bukhari dan sahih Muslim. Tapi di luar Bukhari dan di luar Muslim masih sangat banyak hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya jangan gampang-gampang mengatakan tidak ada tuntunannya, tidak ada hadisnya. Mungkin Ustaz jenengan ilmunya belum nyampe. Hadisnya itu belum dibaca semua. Ya, hadisnya belum dibaca semua atau Al-Qur'annya mungkin cuma terjemahan yang dibaca. Tafsirnya belum dibaca se semua. Kalau kita pelajari Al-Qur'an yang 30 juz, hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, sebetulnya ilmu itu yang kelihatan kan cuma itu. Al-Baqarah yaitu Al-Ikhlas ya qul huwallahu ahad. Kalau kita lihat begitu berarti sebetulnya ilmu itu bisa nambah atau tetap sama. Nanya. Kalau Al-Qur'annya 30 juz. Ilmunya itu secara zahir sebetulnya bisa nambah atau tetap sama. Sebetulnya kan sama aja kan ya. Samanya kenapa? Lawang ayatnya ya sama, ayatnya tidak pernah berubah berubah dan tidak mungkin dirubah. Ayatnya nggak pernah bertambah dan tidak mungkin ditambah. Seharusnya kalau ilmu Al-Quran ya cuma itu, nggak nambah, nggak nggak kurang, betul? Lah kok bisa nambah ilmunya Al-Quran? Kok bisa nambah ilmunya hadis? Kenapa? Karena ilmu itu bukan yang tertusia. Artinya maksiat menghalangi seseorang mendapatkan ilmu yang dimaksud sebagai ilmu yang sebenarnya. Kalau yang dimiliki oleh kebanyakan orang, muslim ataupun non-muslim, itu bukan ilmu yang dimaksud sebagai cahaya. Tapi itu cuma ilmu dalam arti tulisan. Ilmu dalam arti informasi. Bukan ilmu yang bisa membuat hati bercahaya. Ilmu yang membuat hati bercahaya adalah sesuatu di balik tulisan tersebut. Kemarin saya sampaikan di pesolatan ini mau saya ulangi karena ini manis, enak, sedap. Nanya sama Bapak, Ibu hadirin semuanya. Mangga itu rasanya apa? Apa Bu? Kadang manis, kadang kecut atau asam, kadang ya manis ya kecut. Jadi sa jadi satu. Sekarang saya mau nanya, manis itu apa? Rasa. Manis itu rasa. Rasa manis itu bagaimana? Tolong terangkan kepada saya, rasa manis itu bagaimana? Bisa nggak nerangkan rasa manis? Bapak-bapak, siapa yang bisa menerangkan rasa manis? Ibu-ibu bisa menerangkan rasa manis? Tidak. Bapak juga? Tidak. Lah kok bisa ngomong manis? Rasanya manis. Lah terus rasa manis itu bagaimana? Lalu terus bagaimana seandainya saya tidak pernah mengincipi rasa manis? Seandainya saya nggak pernah mengincipi rasa manis, jenengan udah merasakan manisnya mangga, jenengan udah merasakan manisnya durian, jenengan udah merasakan manisnya anggur, jenengan udah merasakan manisnya jeruk. Terus ketemu saya, kebetulan saya dari planet lain. Misal, dari planet lain. Jangan bilang, makan ini mangga, manis. Saya bingung. Manis, manis itu apa? Ya pokoknya manis. Lah bagaimana? Ya yes, pokoknya enak. Lah enaknya bagaimana? Tolong terangkan kepada saya, manis itu bagaimana? Bisakah jenengan terangkan? Bisakah kita menjelaskan? Tidak bisa kan? Terus bagaimana? Inci Bono. Betul? Inci Bono. A. Hmm, blok. Dikunyah. Oh, gini toh manis. Iya, ini mah manis. Jadi semua rasa manis itu seperti ini. Oh tidak. Loh aneh ini. Tidak semua rasa manis seperti ini. Tidak. Ya kok bisa? Manisnya gula lain. Manisnya tebu lain. Manisnya durian lain. Manisnya jeruk lain. Nah terus manis itu bagaimana? Bingung saya untuk menjelaskan menulis manis. Udah kamu bilang saja, pokoknya rasanya manis. Kalau pengen tahu silahkan incipi diri. Betul? Berarti manis itu tulisan manis atau sesuatu di balik tulisan manis? Sesuatu di balik tulisan manis. Manis itu ucapan manis atau sesuatu di balik ucapan manis? Sesuatu di balik ucapan manis. Sekarang saya nanya, sesuatu di balik ucapan manis tadi bisa diterangkan atau tidak? Tidak bisa diterangkan. Bisanya apa? Dirasakan. Nah, berarti merasakannya pakai apa? Ilat. Bahasa Jawa pakai ilat, pakai li lidah. Kalau lidahnya naudzubillah min dzalik. Itu ada satu orang katanya di Solo dulu pernah ada satu orang ngerasakan apa-apa tuh anyep anyep. Anyep tuh kok bahasa Indonesia-nya apa itu? Tawar. Ya, tawar, hambar, gak ada ra, rasanya. Akhirnya pergi ke dokter, orangnya suge, pol sugenya. Pergi ke dokter, kata dokter, coba jenengan cek laborat dulu. Setelah cek laborat pergi ke dokter lagi, dokternya mengatakan mohon maaf pak, bapak kena kalau saya nggak kanker atau tumor lidah. Obatnya apa? Cuman satu obatnya, lidah jenengan dipotong. Nauzubillah min dzalik. Kalau tidak dipotong bagaimana? Nanti kankernya itu akan menjalar nanti sampai ke jantung akibatnya jenengan meninggal dunia. Jadi sebelum menjalar kemana-mana, Rasulullah afiyah naudzubillah min dzalik lana wali walidina wa azwajina wa dzurriyyatina potong dulu. Orang ini pulang dari dokter makan ayam. Ayam apa? Di sate. Jadinya sate ayam. Di mana? Kalau sate ayam di Solo kira-kira di mana yang paling laris? Nonongan. Makan di nonongan. Lihat ada orang makan sate itu nikmatnya luar biasa. Akhirnya dia ngomong, "Mas, iya. Mau uang 100 juta?" "Mau." "Mau, mau." Ilatmu tak ketok. <laughs> Tak pei. Saya bayar 100 juta. Kata orang tadi, "Mohon maaf, jenengan bayar sekian M pun saya tidak tidak mau. Jadi alat yang buat buat merasakan manis, pahit, kecut, pedes. Itu apa tadi alat namanya? Lidah. Kalau lidahnya itu normal, dia bisa merasakan manis itu manis, pahit itu pahit, kecut itu kecut, asam itu a, asam, pedas itu pedas. Kalau lidahnya tidak normal, tidak bi bisa. Betul? Nah, ilmu juga begitu. Ilmu itu rasa. Ilmu itu rasa, rasa. Dan rasanya ilmu baru bisa diperoleh kalau dipraktekkan, kalau diamalkan. Kalau tidak dipraktekkan, tidak diamalkan, maka tidak akan mendapatkan rasanya il ilmu. Sudah praktek, tapi kok belum kroso sudah ngunyah tapi kok je anyep neng opo soale ilatmu ro. paham sudah ngunyah 30 kali 20 kali kok anyep rasanya tawar kenapa lidah kamu mungkin kena kang kanker sudah mengamalkan ilmu tapi kok nggak dapat rasa nggak dapat rasanya berarti hatimu loro. Soalnya alat untuk merasakan ilmu adalah hati, bukan otak, bukan pikiran, tapi ilmu itu tempatnya di dalam hati. di sudur rijal. Ilmu itu diletakkan oleh Allah di hatinya orang-orang yang soleh. Makanya kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Zat beliau itu suci yang paling suci dari semua makhluk Allah adalah zatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tubuhnya suci, jasadnya suci, rohnya suci, hatinya suci. Tapi waktu mau merah Nabi Muhammad SAW hatinya dicuci tiga kali. Apakah kotor? Tidak. Untuk menambah kesucian di atas kesucian itu sebagai contoh kanjeng Nabi Muhammad Raj saja hatinya disucikan lah kita mau sholat sholat itu mi'rajul mu'min mi'rajnya mu'min disuruh wudhu disuruh bersuci maksudnya untuk mensucikan lahir dan mensucikan batin lah lahirnya disucikan batinnya nggak disucikan makanya atine loro sholat ya ora kroso apa apa Sholat gak bisa merasakan rasanya. Ilmu merasa nih penyakitnya orang-orang cari ilmu dan ustadz itu. Kalau ada mubalik yang ceramah atau buku yang tertulis, di situ merasa udah pernah dengar atau pernah baca, kemudian timbul dalam pikiran dan benaknya, wes ngerti aku. Allah wes roh. Paling-paling lah ngono. Ya paling-paling cuman seperti itu. Ah, saya udah ngerti. Oh, udah hafal saya ngerti banget itu. Itu cerita itu udah saya diulang-ulang ribuan kali. Dah, bosan saya. Ini penyakitnya orang yang cari ilmu atau orang yang dipandang merasa dirinya punya il ilmu. Padahal ciri yang seperti itu dirinya bukan pencari ilmu dan dirinya bukan orang yang berilmu. Kenapa? Kok begitu? Sebab ilmu itu bukan yang tertulis tulisannya memang diulang-ulang podo wae. Al-Qur'an ki Al-Fatihah ya bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. ar rahmanirrahim Ya begitu sampai akhir tujuh ayat diulang-ulang terus. Tulisannya sama, bunyinya ya sama. Suruh baleni terus. Lah maksudnya apa? Ilmu itu dibalik yang tertulis, dibalik yang diucap kan belenono terus ojo bosan yen bosan berarti hatimu regep hatimu kotor kalau ternyata udah kamu ucapkan terus kamu niat cari ilmu nanti Allah akan berikan ilmu dari balik tulisan-tulisan sebut dari balik huruf-huruf sebut dari balik apa yang di, didengar sebut ilmu gambarannya seperti itu. Nah orang yang betul-betul cari ilmu setiap saat haus pengen dapat tambahan ilmu. Setiap saat haus pengen dapat tambahan informa masih Setiap saat haus pengen nambah kedudukannya di sisi Allah. Makanya kanjeng Nabi Musa alaihissalam ketika ditanya oleh Bani Israel, ada nggak yang lebih berilmu dari dirimu? Nabi Musa alaihissalam menjawab tidak ada. Jawaban Nabi Musa bukan kesombongan, tapi Nabi Musa mau ngasih tahu sama yang nanya, setahu saya di muka bumi ini yang paling alim adalah saya. Jadi ya tidak ada yang lebih alim, bukan sombong. Emang ditanya kok, dokter yang paling hebat di Solo dokter jantung siapa? Kalau dia dokter jantung yang paling hebat yang jawab, saya. Ada ada yang lebih hebat dari kamu? Tidak ada. Teman-teman saya itu semua di bawah saya levelnya. Ini bukan som sombong, tapi ngasih informasi yang yang benar. Nabi Musa ditegur sama Allah. Ditegurnya apa? Kurang ucapan wallahu a'lam dan hanya Allah yang lebih mengetahui. Kurang ucapan itu ditegur sama Allah. Kamu kurang ucap Wallahu alam. Saya kasih tahu ya Musa, ada hambaku yang lebih alim dari kamu. Ada hambaku yang lebih alim dari kamu. Dikasih tahu ada yang lebih alim. Nabi Musa itu tidak mengatakan sopotokui Wah, aku kisah ngobrol karo Gusti Allah. Saya ni Musa Kalimullah yang bisa bercakap-cakap berdialog dengan Allah. Apa sih ilmu yang hamba Allah tadi yang statusnya belum jelas? Belum jelas maksudnya, belum tentu nabi kan begitu. Bisa jadi cuman wah wali. Kalau saya kan Rasulullah. Saya ini termasuk Rasul yang dipilih Allah. Rasul yang derajatnya tinggi. Diajak ngobrol oleh Allah. Ngapain saya nanya-nanya ilmunya Khadir alaihi salam. Toh saya derajatnya lebih tinggi. Nabi Musa tidak berkata demikian. Kenapa? Nabi Musa adalah pencari ilmu yang sejati. Orang alim yang sejati jadi ketika dikasih tahu ada orang yang lebih berilmu, maka langsung ditanya alamatnya di mana dan segera didatangi. Ini ciri-ciri orang yang betul-betul pengen cari ilmu. Dan hasilnya Nabi Musa dapat tambahan ilmu yang luar biasa. Betul betul. Ini kok tegang semua kenapa ini? Ini tegang paham atau ngantuk ini ibu? Ibu-ibu ngantuk? Tidak ya Insya Allah ya. Kira-kira ini informasi tadi penting atau enggak penting? Saya lanjutkan dikit boleh? Dikit saja nanti Insya Allah Habib Muhammad akan memberikan tambahan-tambahan berkaitan dengan apa yang saya sampaikan. Insya Allah mulai Jumat depan itu yang tentang apa namanya? kisah para wali saya rubah untuk nyambut bulan Maulid ya sampai akhir Rabu Utsani kita akan bahas tentang sejarah kehidupan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Biar gamblang nanti akan saya urutkan betul. Ya, saya sudah beli buku banyak macam-macam buku tentang kancing Nabi Muhammad SAW. Ada yang satu judul enam 6 jilid. Ya, doakan saya sempat bacanya. Ya, doakan sempat bacanya. Banyak itu. Ada yang satu judul enam jilid, ada lagi yang judulnya lain juga enam enam jilid itu semua membahas tentang kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke. Jadi ilmu apa yang dibalik tulis tulisan itu ilmu. Sekarang saya mau nanya sama bapak ibu sekalian, pernah makan bakso? Kalau dikasih tahu ada bak paling rasanya ya kau yang Apalagi asin, apalagi pahit, apalagi asam alias kecut, apalagi pedes, pedas, betul. Apalagi tawar, nggak ada rasanya apa? Apa enam ini, nggak lebih dari itu. Lah itu rasa tuh diolah-wale, pedes campur kecut atau asam, betul kan? Manis campur a, asam, kadang pahit campur ke kecut. Apa itu? Pahit campur kecut. Hah? Jeruk kalau terlalu kecut kan rasanya campur pak pahit Rasa itu cuma begitu, lidah begitu. Tapi kalau kita doyan nyepol sama semua yang dikulung di lidah. Betul atau betul. Nah, kenapa kita doyan tertarik, pengen cari tambahan? Kenapa jenengan nggak makannya? Ya wis, aku tak ngombe banyu putih, kalau mangan sego putih, tok saja. Kenapa nggak begitu? Karena memang pengen merasakan yang enak, betul nggak? Pengen merasakan yang yang enak. Nah orang yang hatinya normal, pikirannya waras. Lah kalau ilat lidah, yang nikmatnya cuma enam jenis tadi. Pahit, manis, asam alias kecut, ya dan seterusnya pedas tadi itu. cuma begitu, berbagai macaman dilahap, dilalap. Lah kenapa nikmatnya hati dengan ilmu yang tanpa batas, kita kok tidak menikmati senikmat-nikmatnya, kemudian merasa, oh, eh, tahu krungu. Allah paling yo kaya ngono. Berarti ini orang yang sangat-sangat-sangat sombong. Sangat sombong. Dan itu penyakitnya talibul ilim atau alim secara zahir. Orang yang secara zahir kelihatan cari ilmu atau orang yang secara zahir kelihatan dia itu punya il ilmu. Nah, hadirin dimuliakan Allah. Di masyarakat kita kadang mohon maaf. Ini saya mau ngasih sedikit klarifikasi kalau ada orang yang ngaku-ngaku kenal dekat dengan saya ngomong sama jenengan, "Oh, saya kenal dekat tuh sama Habib Novel ini." Ojo dipercaya. Jangan dipercaya. Kalau toh kenal dekat sama saya, gak nambah apa-apa. Tanya saja, kamu kenal dekat sama Allah atau tidak begitu? Jadi kalau ada orang ngaku-ngaku kenal dekat sama saya, ini saya ini sahabatnya dan lain sebagainya, gak usah dipercaya. Cukup kasih senyum. Hmm. Oh ya gitu. Jangan sampai jenengan muliakan lebih takutnya nanti ujung-ujungnya meni menipu ujung-ujungnya cuman pakai nama saya untuk ngapusin jene jenengan. Jangan sampai seperti seperti itu. Ya. Yang paling dekat sama saya itu cuman dua manusia, bapak dan ibu saya. Itu yang paling dekat. Yang paling de dekat. Setelah itu istri dan anak saya. Setelah itu siapa lagi? Jenengan-jenengan semua ini. Ini yang hadir di sini ini orang-orang yang terdekat dengan sa saya. Jadi kalau ngaku dekat sama saya nggak pernah datang ke sini berarti ngapu si. Ya, nggak pernah datang ke sini jenengan nggak pernah ketemu di raudhah, nggak pernah kelihatan di pengajian, ngakunya kenal dekat sama saya berarti ngapu si. Sudah itu cirinya. Ya, cirinya seperti itu. Tapi kalau udah kesini kan jenengan mesti ngerti, nggak usah ngomong berarti kan tahu. Oh iya betul, ini kenal dekat kok, oh, ben Jumat ketemu kok ya. Ya ben Jumat kata ketemu itu satu. Kemudian yang kedua, ini penting untuk saya sampaikan kepada hadirin semuanya. Kadang itu ada anak-anak muda yang apa ya suka ngomong-ngomong makrifah, makrifah, makrifah. Ada kan? Wow, saya mau bermarifah. Orang itu paling pokok marifah. koyo koyo nede wes ngerti marifah kyo ya apa. Paham? Marifah, marifah Allah. koyo koyo nede wes kenal sama Allah. Allah. Jenengan uji saja nanya, Mas, yang membatalkan wudhu apa? Buh. Yang batalkan sholat apa? Buh. Rukun wudhu apa? Bu. Rukun sholat apa? Orang ngerti. Kuy orang penting. Sing penting makrifah. Ini makrifah kepingin. Paham? Makrifah kepingin. Bagaimana makrifah kenal Allah? Lawang cara ibadah kepada Allah aja nggak kenal. Kok mau kenal Allah? Paham ya? La ma'rifata illa ba'da syariah wa tariqah tidak ada makrifat kecuali bagi orang yang sudah bersyariat dan bertorikoh. Syariat itu apa? Gampang. Ada satu orang ditanya, Habib, satu Habib dulu di, di Jawa Timur. Ya dulu sekali. Di masa kehidupannya eh, ayahnya Habib Anis jadi Habib Alwi. Ya kira-kira sekitar 80-90 tahun yang lalu gitu ya. Ditanya, Habib, Tolong terangkan kepada saya apa itu syariat, apa itu tariqah, apa itu hakikah, dan apa itu ma'rifah. Ya ma'rifah atau hakikah itu apa? Ditanya pas ada pesta perkawinan. Acara akad nikah. Akhirnya nanya, kamu tadi ikut prosesi pernikahan? Ikut. Deh. Ya, syariat itu orang mau nikah, dia harus tahu walinya siapa, gitu kan? Ada wali yang mau nikahkan atau wakil walinya entah wali hakim atau kalau orang tua sudah meninggal itu anaknya yang tertua, ya, walinya ada. Kemudian ada dua saksi, ada dua sak saksi. Kemudian ada ma mahar, ada ijab, ada ko kabul. Itu namanya syariat pernikahan. Nah yang tadi kamu saksikan, saksi dihadirkan, wali dihadirkan, mas kawinnya maharnya disiapkan dan diserahkan. Kemudian ada ijab ko, kobulnya. Itulah namanya tori toh ngelampahi syariat. Ilmunya diamalkan itu tori toh. Lah makrifah hakikohnya mana? Manten nanti pulang ke rumah, kamar dikunci, berduaan rangkulan. Lah itu. Itu hakikatnya pernikahan. Itu makrifatnya pernikahan nikahan lawang syariate rung ngerti tori rung dilakoni kok ya mak rifah mak rifah kebeli ngerjadinya kan zina betul kan jadinya zi zina makrifat gak pakai syariat gak pakai tarikat pasti tersesat pasti tersesat makanya tidak ada judulnya wali goblok itu nggak ada Dah itu cerinya Wali bodoh itu nggak ada. La yatakhidullahu waliyan jahilan. Dalam kaidah para wali, Allah tidak mengangkat orang bodoh jadi wali. Nah kalau ada orang kurang pinter jadi wali sama Allah sebelum jadi wali dibuat pinter dulu. Loh, nah, Allah maha bisa kok buat orang pinter seketika. Ya aku jadi pinter. Pinter anyaran. Itu ada. Tiba-tiba jadi pin, pinter. Tapi kelihatan ilmunya A, ah, ada ada ilmunya. Tidak ada wali bodoh. Wali semua pin, pinter itu syarat untuk jadi wali Allah. Kalau kita baca secara para aulia wasolihin makanya dilihat hidupnya ya sejak kecil ngapalkan yang namanya yang membatalkan sholat adalah yang batalkan wudhu adalah rukunnya sholat adalah rukunnya wudhu adalah syarat sahnya sholat adalah ilmu fikih itu diapalkan dengan luar biasa ilmu nahu ilmu sholat dipelajari luar biasa dilihat belajarnya fikih dari satu guru ke guru yang lain sehingga wali-wali zaman dulu kalau kita baca sejarah hidupnya gurunya seribu gurunya delapan ratus gurunya tujuh ratus belajarnya tiga puluh tahun belajarnya empat puluh tahun sekarang baru ikut pengajian setengah tahun ya bolong-bolong aku marifah paham bu saya nggak mau bapak dan ibu ditipu sama orang-orang senggaya makrifah, nggak mau. Sehingga nanti akhirnya belajar kepada orang yang tidak benar, belajar kepada orang yang tidak pas. Mau oh, banyak pesantren, banyak kiai, banyak ulama, itu kan nyoto jelas benar gitu loh. Jelas syariatnya benar, tarikohnya be benar. Udah itu udah ikutin, gak usah golek sing aneh. Golek sing aneh-aneh. Semene sing gurune ra cetha. Ya, ada itu yang bab makrifah begitu. Ada lagi yang nggak sampai makrifah. Ya, gaya ngerti syariat. Ini juga nggak pas ini. Gayanya ngerti syariat, tapi nggak mau lama. Paham maksud saya? Al-Quran sunnah, Al-Quran sunnah, Al-Quran sunnah. Tapi ulama ditinggal, lah ditanya toh ya, lah aku ingin ngerti Al-Quran alibah, tak saya ngajari sopo. Tahu alibah tak yang ngajari juga ulama. Kamu bisa baca hadis, tahu terjemahannya, lagi sengaja di sopo Ulama. Lah ya ulamamu kaya itu ilmu kunci guru gurune. Lah gurune sopo Ya ulama. Lah ulama tenan apa ora? Kalau ulama betul bagus ilmunya, kalau ilmunya itu gak dari ulama kan berba berbahaya. Lah syariat itu juga harus merguru pada guru yang yang benar. Nah ini sekedar eh, apa namanya penekanan-penekanan biar teman-teman saya itu ngerti apa itu majlis ar-raudhah. Majlis ar-raudhah, majlis ilmu dan zikir. Saya ngasih nama majlis ilmu dan zikir itu nggak asal-asalan. Majlis ilmu dan zikir, bukan majlis ar-raudhah bukan, majlis ilmu dan zikir. Artinya yang datang ke sini betul-betul cari ilmu. Yang datang ke sini betul-betul juga suka di zikir. Itu ciri kita di situ. Ciri khas majelis ini. Selalu pengen belajar, pengen belajar, pengen belajar, dan pengen belajar. Tidak pernah merasa sudah pinter. Jangan merasa seperti itu. Setuju? Cukup jelas gamblang? Nah, nah untuk mencapai makrifah hakikah tadi, ya itu syariatnya dilakoni. Saya tuh kadang ketemu teman-teman tuh ya. Teman-teman yang bertorikoh. Torikoh kan banyak ya. Keadaan anfas khalaik jumlah torikoh menuju Allah itu sebanyak jumlah nafas manusia. Jadi torikoh itu akeh, Buahnya Hanya saja kan yang terkenal itu, oh, yang terkenal betul ada sekian gitu ya. Jumlahnya macam-macam itu. Menurut ulama ini beda-beda. Nah torikoh itu banyak. Kadang ada orang ngaku bertorikoh, ngaku bertorikoh. Saya bertorikoh, saya bertarekat. Mohon maaf untuk saya atau teman-teman saya yang aku bertorikoh, introspeksi ke dalam. Bertorikoh artinya menjalani syariat. Bertorikoh artinya menjalani syariat. Karena torikoh itu adalah jalan. Ilmu itu pengetahuan syariat. Torikoh pengamalan ilmu. Lah kalau bertorikoh tapi nggak ngamalkan ilmu, cuman berbangga-bangga dengan label torikohnya, maka itu murid palsu. Ibarat saya ngaku sekolah di sebuah sekolah, daftar ke sana tapi bolos nggak pernah masuk, disuruh pakai pakaian A, saya pakai pakaiannya B, disuruh garap PR, saya nggak pernah garap PR. Kemudian saya berbangga-bangga, oh saya itu murid sekolah itu. Kepala sekolahnya marah enggak? Oh, itu bukan murid saya, itu bolos, nggak nurut. Itu kemarin udah saya keluarkan itu. Itu udah saya keluarkan. Lah guru-guru mursyid begitu. Marah itu kalau orang cuma ngaku-ngaku bertorikoh, bertorikoh, bertorikoh. Tapi main-main dengan torikohnya. Bahkan yang lebih jelek lagi, murid-murid yang menyalahkan torikoh-torikoh yang lain. Yang memusuhi torikoh yang lain. Padahal semua torikoh yang benar itu adalah sama, semuanya adalah dulur, semuanya jalannya sa, sama, jalannya podoh, cuman mobilnya beda, beda. Ya mobilnya beda-beda, tapi jalannya semua semua sama. Karena itu ciri-ciri murid palsu suka nyalahkan torikoh yang lain. Ciri-ciri murid yang palsu suka menjelekkan guru-guru yang lain yang hadir majlis ar rawdoh saya harapkan tidak punya akhlak yang seperti itu karena itu akhlak yang tercela. Kita harus menghormati semua guru yang a, yang ada. Setuju? Ini kok setuju semua kenapa ini? Alhamdulillah jam 22 lewat 19. Ini malam hari ini saya ngomongnya banyak tegangnya ya. Ini hawanya tongkat. Jadi hawanya tong tongkat. Nah, al-asal, liman asal katanya. Ini tongkat ini untuk mukul orang-orang yang bermak bermaksiat. Jadi saya tak pukul ya waktu dia tuk gitu ya. Yang masih bermaksiatnya. Nah, gitu. Nah, hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi il ilmu. Alhamdulillah saya ngomong satu jam sudah. Ya, bicara kurang lebih satu satu jam. Jadi ilmu itu begitu. Ya, ilmu itu nggak ada habis habisnya. Nah, ini satu gambaran saja. Buat yang punya duit, pengen duitnya nambah atau kurang? Yang punya duit, pengen duitnya nambah atau kurang? Nambah, caranya gampang. Silahkan pulang dari sini, segera dikurangi. Bingung. Pengen duitnya nambah atau kurang? Pengen duitnya nambah atau kurang? Pulang dari sini, segera duitnya dikurangi. Duh, kok bisa? Ya bisa. Syaratnya dapat tambahan kalau dikurangi. Jenengan punya sumur di rumah? Sumur, sumur, sumur. Sumur yang lama tuh, sumur. Sumur timbo. Ya kan? Nah, sumur timbo tuh coba. Airnya kan tetep kan? Nah, syaratnya biar nambah gimana? Yuk ya kurang ono sih. Dikurangi nanti keluar lagi, dikurangi nanti keluar lagi, dikurangi nanti keluar Keluar lagi. Kalau nggak dikurangi, ya tak mono. Tetap, betul? Nah, air sumur tuh yang tetap kira-kira jernih atau kotor lama-lama? Kotor, duit jenengan kalau disimpan terus, suwe-suwe ya reget. Paham? Nanti dolarnya tambah nah, naik, duitnya tambah orang apa? payu. Makanya keluarkan duitnya mulai sekarang sekarang. Untuk apa? Sodako, senengkan orang tua, senengkan keluarga, senengkan teman. Asik kan? Nanti duitnya nambah. Begini, saya mau nanya. Hujan itu bisa turun karena apa? Hujan bisa turun karena mendung gitu ya. Ya udah ginilah. Pertanyaannya salah tadi. Pertanyaannya salah. Kok bisa ada hujan? Dari mana asalnya hujan? Dari mendung. Ya. Lah mendung dari mana? Awan. Lah awan dari mana? Laut. Sungai? Kolam renang? awan itu dari air yang menguap. Betul? Naik ke atas. Air yang menguap itu air yang kelihatan atau air yang di dalam tanah? Yang kelihatan Air yang kelihatan menguap naik ke A, ke atas. Terus jadinya awan. Awan terus menghitam jadinya mendung. Mendung terus jadinya hujan. Nah, jenengan setelah turun hujan, jumlah air di rumah jenengan nambah atau kurang? Nambah, betul? nambah. Jadi syarat biar dapat turunnya hujan dari langit, maka harus banyak air yang dibuka, air yang menguap, baru hujan akan turun. Makanya kalau pengen rezekinya nambah, jadikan hati nembu, buka. Ojo, ojo medit, ojo bo, pelit. Setuju bu? Nah, suami jangan pelit kepada Istri jangan pelit kepada Mana yang lebih pelit Suami atau istri Bu Pulang dari sini jual mas-masan demi suami sanggup Tidak jawab toh Mesti jawabannya Lah terus nanti bagaimana masa depan saya Beb Nanti kalau saya sakit terus nanti berobat kan nggak punya simpenan toh Beb Nanti kalau anak saya begini saya nggak punya simpenan toh Beb Ini mas-masan kan simpenan saya toh Beb Begitu kan Mohon maaf kita ini jadi manusia kok mau ya dibodoh-bodohin ya. Dibodoh-bodohin bagaimana? Nanti kalau saya sakit gimana? Kalau anak saya nanti sakit gimana? Lah kok mikirnya elek-elek terus ya? Kenapa mikirnya elek? Kita diajari Allah mikir elek atau mikir ape? Mikir ape toh. Makanya mikir sing apik. Duitku ora bakal ente, anakku uripe seneng, bojoku insyaallah atine ten tram. Kalau mikirnya ape kan hidup nyaman, kemana mana eh enak. Dan yang begitu subhanallah yang hidupnya eh enak lah saya mikir engkau yang anak loro piye, anak loro. engkau yang aku tua untuk kuntek piye, untuk nentek. lo mikirnya yang jelek, jelek. Wong Allah udah ngomong, anak indah dhanni abdi bi yadun nabi Masya aku sesuai dengan perasaan hambaku silahkan berprasangka kepadaku sesuai dengan ke kehendaknya masing-masing silahkan nah sebagai penutup ini biar Habib Muhammad menyampaikan tambahan-tambahan. Ini pengumumannya dari saya. Insya Allah mulai bulan Maulid, ya bulan Maulid setiap Jumat bagi-bagi hadiah 50 item dan setiap Jumat ada sepeda on ontel. Setiap nanti Jumat yang terakhir ada satu sepeda motor. Rencana awal be, bekas nanti akhirnya bagaimana? Wallahu Wah gampang bu, minimalkan salah satu motor di depan tak dukungan selesai. Motornya Bib Muhammad atau Mas Seto, salah satu kan dum nih hadiahnya beres. Setuju Mas Seto? Oh setuju. Dia yakin kok di dum itu anyar gitu. Ilmunya begitu. Ya, insya Allah. Pokoknya niat dari sekarang kita pengen seneng-seneng di bulan Maulid senangkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan menyenangkan umatnya Rasulullah. Fadl Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina. Wa min sayyati a'malina. May yahdillah fala mudhillalah. Wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du kekayaan ilmu yang barusan kita dengarkan sungguh luar biasa sekali semoga ilmu-ilmu tadi bukan hanya sekedar jadi tambahan informasi tapi juga benar-benar menjadi tambahan ilmu dan amal untuk kita semuanya. Jadi yang sudah sampaikan mangga rasanya manis, tapi manisnya ya yang ada di balik tulisan manis. Nikah rasanya tidak berani jawab. Tidak tahu rasanya nikah? Oh belum. Kat jawabnya Mas Seto belum. Ya masing-masing itu ada inti rasanya yang tersimpan di dalamnya. Orang yang sudah benar-benar cinta sama ilmu, maka dia itu memang benar-benar mau mengabdi kepada ilmu. Saya kalau boleh cerita sedikit, Habib Abdullah bin Umar Asyadiri, jangan kalau pernah dengar Rubat Tarim, Rubat Tarim, atau Habib Salim Asyadiri, yang pernah berapa kali berkunjung ke Indonesia, Beliau itu digelari sama ulama-ulama yang selevel dengan beliau, sultanul ulama, rajanya ulama. Karena memang kekayaan ilmunya yang luar biasa. Itu pernah waktu itu ceramah di sebuah pondok pesantren satu jam cuma nyebutkan judul kitab tafsir yang pernah dihatamkan oleh beliau. Jadi alimnya kayak gimana Bib? Wallahu alam. Super alim pokoknya. Alim banget cinta sama ilmu. Lo ini ayahnya namanya Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asyati. Habib Abdullah bin Umar Asyatiri itu dulu pernah mondok di tempat Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Ketika datang ke sana mondok, waktu itu santri itu kan nggak ada kasurnya kan. Buat alas tidur tapi bawa alas tidur sendiri yang dilipat itu. Dilipat ditalikan. Nah waktu itu beliau ketika datang malam pertama alas tidurnya masih dalam keadaan terlipat, dalam keadaan ditali. Malam pertama beliau sibuk belajar sampai tidurnya itu cuma ketiduran sebentar kemudian belajar lagi. Belum sempat ngelepas ikatan tali daripada kasurnya tadi itu. Malam kedua ternyata masih sibuk lagi juga demikian. Malam ketiga juga demikian. Akhirnya mondok 4 tahun kasurnya belum dibuka ikatannya sama sekali. Kira-kira jenengan sanggup apa enggak yang model begini? Itu beliau Kemudian ketika mendirikan pondok pesantren Datang muridnya kemudian ya dari Indonesia juga Itu murid ini belajar baru sebentar Kemudian laporan mau pamit pulang Kenapa? Kalau ngapalkan gak masuk-masuk Jadi kalau belajar itu gak masuk terus Akhirnya kata beliau Kamu belajar nggak masuk-masuk ilmunya, nggak apal-apal. Iya. Ini ada surat dari orang tua kamu. Dibaca suratnya sekali, diambil lagi suratnya. Isinya apa? Diceritakan isi suratnya persis sama seperti yang tertulis di situ. Kata beliau, kamu ngapalkan baca surat satu kali langsung apal, baca ilmu kok nggak apal, kenapa? dia bingung. Iya beb, saya juga bingung beb. Lah kenapa kalau saya ini baca surat sekali apal, kalau kayak jenengan kalau dapat SMS misalkan. SMS buat yang muda-muda yang belum nikah misalkan. Aku sebenarnya juga cinta kepadamu bla bla bla bla. Itu sekalipun 5 SMS sekaligus insya Allah masih apal. Bahkan kadang-kadang jadi wirid. Mau tidur baca. Bangun tidur baca. Rampung sholat baca. Atau misalkan dapat SMS hadiah mobil itu insya Allah dibaca terus. Ini bener apa enggak ini? Besok baca lagi. kadang baru baca sekali sudah langsung hafal. Tapi isi pengajiannya Habib Novel yang minggu lalu masih ingat gak? Gak ingat. Cuma yang penting dapat berkahnya insya Allah ya. Amin Allahumma. Lah kenapa? Kok kita bisa sampai seperti itu? Karena kita belum ada kecintaan kepada ilmu. Nah cinta sama ilmu inilah yang menyebabkan mereka-mereka itu bisa punya kemampuan seperti Imam Syafi'i baca sekali langsung hafal. Ada lagi orang yang baca tiga kali langsung hafal. Kenapa? Karena hatinya sudah cinta kepada ilmu. Satu kisah juga namanya seorang ulama muridnya Habib Ali juga Habib Muhammad bin Hadi Asgaf. Itu beliau istiqomah ngajar luar biasa. Sampai katanya Habib Ali didoakan macam-macam. Didoakan macam-macam, kasih kabar gembira macam-macam dari saking istiqomahnya dia ngajar. Beliau tuh buka pengajiannya baca Sahih Bukhari. Baca Sahih Bukhari, kemudian diterangkan sama beliau per hadis dengan detail. Itu hatamnya setiap 8 tahun sekali. Pada pengajiannya itu seminggu mungkin bisa sampai beberapa hari. Itu hatamnya 8 tahun sekali dilakoni terus dengan istiqomah. Sampai beliau meninggalnya itu umur 90 tahun lebih Masih tetap dalam keadaan istiqomahnya Setiap Ba'dal Maghrib ngajar kitab Sahih Bukhari Dan yang lebih hebatnya lagi Beliau setelah Mahrib ngajar, selesai ngajar Itu tanya sama murid-muridnya Malam ini ada majelis ilmu di mana? Padahal umurnya waktu itu 90 tahun, begitu dia dengar majelis ilmu di tempat ini, langsung nyiapkan kudanya, kendaraannya, nggak cuma itu bawa buku, bawa buku loh ini. Padahal mungkin di waktu itu satu kota yang paling alim beliau. Bahkan mungkin satu negara yang paling alim ya beliau ini. Dari saking luasnya ilmunya. Ini orang yang paling alim di kota, datang ke pengajiannya anak muda, bawa buku ketika duduk, duduknya seperti murid, sambil nyatat. Jadi kalian orang yang benar memang benar-benar gak paham. Dan itu beliau menikmati terus sampai umur 90 tahun tetap istiqomah dalam keadaan yang seperti itu. Kenapa? Karena kecintaannya kepada ilmu. Nah insya Allah mudah-mudahan kita termasuk orang yang dalam sabda Nabi dua orang pemburu yang tidak akan kenyang, pemburu dunia itu nggak akan kenyang selamanya. Orang yang benar-benar cinta sama dunia itu punya mobil tiga masih kepengen punya mobil empat, punya rumah di mana-mana masih kepengen tambah rumah lagi. Dan yang kedua adalah para pemburu ilmu. Orang itu semakin tambah ilmunya, semakin dia haus kepada ilmu. Semakin dia jadi ulama, maka semakin dia itu cinta kepada ilmu. Kalau orang sudah ngaku dia saya sudah cukup pinter, tidak mau belajar, saksikanlah itu ada orang yang paling goblok dewi. Nah, kenapa? Ya soalnya dia menganggap sudah tidak perlu belajar lagi. Padahal yang hebat-hebat itu masih selalu terus menambah ilmu. Kenapa? Karena sudah merasakan kenikmatan ada di situ. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang semacam itu. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mumpung ingat terakhir ya, mumpung ingat tentang tadi apa namanya haus cari ilmu. Ada seorang ulama itu di Hadramut sana, saya lupa namanya Habib siapa. Hobinya itu baca buku. Kalau udah baca buku, tidak bisa berhenti. Nah kebetulan beliau menikah. Nah ketika menikah, dikerjain sama teman-temannya. Kan biasa di sana masuk kamar manten gitu kan, bis akad nikah masuk kamar manten, berdua dengan istrinya di depan kamar itu dikasih buku baru, kitab baru yang belum pernah dibaca sama ulama tadi, sama ustadz, sama habib tadi. Ditaruh depan kamar. Mau masuk kamar lihat ada kitab. Kitabnya diambil, kemudian dicangking bawa masuk. Duduk di tempat tidur, ya istrinya itu rebahan, dia duduk di tempat tidur. Dia ngomong sama istrinya, "Bentar ya, saya tak lihat nih judul bukunya apa." Dilihat judul bukunya, istrinya ngomong, "Wis eh, kira mungkin mandek iki." Ya enggak mungkin mandek, kebet, kebet, kebet, kebet sampai subuh istrinya enggak disentuh. Istrinya enggak disen, disentuh. Yang disentuh adalah lembaran-lembaran ki kitab subuh hatam Saya mau nanya, jenengan kalau jadi manten baru sanggup seperti itu? Jujur saja, belas kan ya? Jadi ojo ngaku-ngaku wis Jadi uang sing tenan-tenan cinta il ilmu. Kita ini baru belajar untuk mencintai ilmu. Ya insyaallah suatu saat bisa. Terakhirnya terakhirnya terakhir. Di Solo saya ketemu pecinta ilmu satu. Di Solo. Satu pecinta ilmu yang saya temui namanya Mbah Barit. Ya namanya Mbah Barit. Jenengan tebang Mbah Barit Mbah Mubarit itu, yang tua kurus itu. Rumahnya di dekat apa namanya di Pajang ya, di Pajang itu. Uh, beliau pendengarannya sudah nggak nggak dengar itu, sudah nggak jelas ya, nggak jelas. Sehingga pakai alat bantu. Kalau alat bantunya nggak dipasang, nggak dengar. Waktu jalan menuju rumah saya, ketemu di depan kantor di situ ya, ketemu di gang itu depan kantor, saya salaman, uh, eh, bah, saya di, di telinganya saya keras gitu mbah jenengan menawi ten pengawasan itu sakit miringakan boten buat yang lihat streaming mungkin bukan orang Solo ya orang Jawa Barat atau orang mana yang penting manusia di situ saya nanya e, kek mbah anda kalau hadir pengajian itu bisa mendengar enggak apa yang disampaikan oleh pembicara? Jawabannya, yora. Ya yora, ya aku ragu, kerungu Saya nggak bisa dengar. Saya tidak bisa dengar. Nah terus, nonton mbak, kenapa kok hadir pengajian terus? Hadir sana, hadir sini. Jawabannya, aku yang nonton kecap-kecape gila uang sing ceramah. Nonton kecap-kecape uang ceramah, hatiku seneng luar biasa. Lihat mulutnya orang yang ceramah itu bergerak-gerak, hatinya senangnya luar biasa. Mewek seger. Lah kalau kita ini wes kerungu kok ya turu. Wes krungu ya kok turu. Itulah bedanya kita dengan Mbah Mubah Mubarit. Ini ini hasil orang-orang dulu, orang tua umurnya mungkin sekitar 90 sekarang ya. Beliau apa namanya cintanya pada ilmu luar biasa dan semboyan hidupnya alhamdulillah. Dikit-dikit ngucap alhamdulillah. Ketabrak yang ngucap alhamdulillah. Itu Mbah Mubarit ini. Nah, eh, insya ini sebagai penutup semoga barokah, semoga man, manfaat. E, Jumat depan Insyaallah ketemu lagi sehawal afiah. Saya kemarin dulu ceramah di peta di Tulungagung. Di situ ada seorang kiai sepuh dari apa namanya Jombang, bahaya Jamal ya, termasuk tokoh seorang kiai. Itu semua ceramah saya itu ditulis sama beliau. Dengarkan dan ditulis. Padahal ini kiai punya pesantren dan seorang yang alim, berilmu. Apa yang saya omongkan ditulis yang saya kaget duduk sama saya, beliau itu nyatet ceramah saya yang didengarkan lewat MP3, lewat internet di download itu, didengarkan dicatat dengan pernah ceramah begini BBA ya, itu di kitab mana? Itu di kitab ada semua. Padahal aku sering ceramah wis lali. Ini orang-orang yang cinta pada il, pada ilmu. Insyaallah barokah, insyaallah manfaat. Pulangnya semoga selamat. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.